بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه أما بعد الحديث الحادي والأربعون حديث yang ke-41 yang berarti hadis ketiga dalam babul haid. Ana Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Wa kilana junubun. Fakana ya'muruni fa'attaziru fayubashiruni wa ana haid. Wa kana yukhriju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takifun fa'aghsiluhu wa ana haid. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Aku pernah mandi aku dan Rasulullah SAW dari satu bejana wakilana junubun dan kami berdua sama-sama junub. Fakana ya'muruni fa'attaziru fayubashiruni wa ana haid. Ini permasalahan kedua. Dan pernah beliau menyuruhku untuk memakai kain, sarung, atau sejenisnya, fayubashiruni dan beliau mencumbu aku wa ana haid dan aku dalam keadaan haid. Wa kana yukhriju ra'sahu, ini permasalahan ketiga. Dan beliau pernah mengeluarkan kepalanya dari masjid masuk ke kamar Aisyah atau masukkan kepalanya ke jendela kamar Aisyah. Wa huwa mu'takif Fa'arsiluhu ana wa ana haid. Maka aku cuci rambutnya dalam keadaan aku sedang haid. Menjulurkan kepalanya untuk dikeramas oleh Aisyah. Sedangkan Aisyah dalam keadaan haid. Di sini sesungguhnya ada tiga permasalahan. Permasalahan pertama adalah beliau Aisyah mandi bersama Rasulullah SAW dari satu bejana dalam keadaan dua-duanya junub. Maknanya mengambilnya dari satu bejana yang sama. Yani yang ketarifu mengambil dengan tangannya kemudian disiramkan ke badannya. Tapi kita lihat maknanya secara ringkas al-ma'na al-ijmali istamala hadal hadis ala thalas masail. Hadis ini mencakup tiga perkara. Al-ula, masalah al-ula, masalah yang pertama, anna Nabi SAW wa zawjatuhu, bahwa Nabi SAW dengan istrinya, kana yagtasilani minal janabah. Keduanya sama-sama mandi janabah dari satu bejana. al ma tahirun la yadurruhu gharful junubi minhu. Apa faedahnya? Diriwayatkan riwayat ini menunjukkan bahwa ma tahir, bahwa air itu suci, tidak terusak atau tidak menjadi rusak karena tangan seorang yang junub. Karena disebutkan dalam riwayat lain dengan rinci yang yaghtarifani. Keduanya yang yang Yaghtarif itu mengambil dengan tangan. Rasulullah SAW dan istrinya mandi dari satu bejana. Berarti istrinya memasukkan tangannya ke bejana tersebut. Rasulullah juga memasukkan tangannya ke bejana tersebut. Mengambil air dan menyiramkan ke tubuhnya. Alhamdulillah. Ya. Maka yang demikian menunjukkan bahwa air tadi tidak menjadi rusak, tidak menjadi najis, tidak menjadi madarat karena tangan seorang yang junub. Rasulullah SAW sedang junub ketika itu. Istrinya juga junub ketika itu. Tapi ya ketarifan. Kedua-duanya menciduk air dari bejana yang sama. Dan ini barakallahu fikum. Al-ma'u tahir. Menunjukkan bahwa air itu suci. La yadurruhu gharful junubi minhu. Tidak rusak hanya karena tangan seorang yang junub idza kana qad ghasala yadayhi qabla idkhalihima dengan syarat dengan syarat satu syarat mencuci tangannya sebelum masukkan ke dalam bejana mencuci tangannya sebelum memasukkan ke dalam bejana tersebut Baik. Masih ingat hadis Humran Maula Uthman ibn Affan? Masih ingat hadis wudhu <laughs> Yang kedua-duanya bahkan sekian hadis tentang wudhu. Ketika mencuci tangan pertama kali itu dituangkan. Dituangkan bejananya ke tangannya. Baik. Setelah itu baru adkhala yaminahu wa madmada wastansyaqa wastanthara. Jadi pertama cuci tangannya di luar, tidak memasukkan airnya ke dalam bejana. Ini penting, kalian perhatikan. Setelah cuci bersih tangannya, baru masuk ke dalam bejana. Adkhala yaminahu. Kemudian memasukkan air ke mulutnya dan dalam riwayat ke hidungnya sekaligus. Tamadmad, wastansyak, wastanthar. Wahakadha fil ghusl. Demikian pula dalam mandi. Sebelum masukkan airnya ke dalam bejana, cuci tangannya dulu. Ya, sebelum masukkan ke dalam bejana. Baru kemudian mengambil air untuk tubuhnya. Enam. <clears throat> Wasaniyah, permasalahan kedua. Anda Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam arada an yushari' li ummatihi fil qurbi minal haid. Permasalahan kedua bahwa Nabi mengajarkan, ingin menerangkan syariat. Bolehnya seorang suami mendekati istrinya yang sedang haid. Fil qurbi minal haid. Suami boleh mendekati istrinya dalam keadaan sedang haid. Ba'da an kana al-yahud la yu'akilunaha yang tadinya Yahud dulu tidak mau makan bersama, tidak mau duduk bersama, tidak mau tinggal bersama. Diriwayatkan bahwa di zaman jahiliyah wanita yang haid dikeluarkan dari rumah. Dimasukkan dalam satu kandang seperti kandang binatang tidak makan bersama, tidak minum bersama, apalagi tidur bersama dengan keluarganya, dengan suaminya, dengan anak-anaknya. Seperti binatang. Dikurung. Eh, dikasih makan seperti ngasih makan binatang. Eh, sampai habis masa haidnya. Baru dilepas lagi. Dikeluarkan dari kandang tersebut, dari kurungan. Dari kurungan tersebut. Baru kemudian dia mengambil ba'rah, Barah itu kotoran unta yang kering. Kemudian dilemparkan dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang mereka biasa ucapkan. Bahwa telah hilang kotoran, telah pergi kotoran. Sambil membuang ba'rah sebagai seremonial tanda bahwa kotoran sudah pergi. Kemudian dia mandi baru kembali ke rumahnya. Ini syariat jahiliyah atau aturan-aturan jahiliyah. Adapun dalam Islam Ketika mereka bertanya-tanya tentang haid, Allah jawab. Yas'alunaka anil mahid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisa'a fil mahid. Mereka bertanya tentang haid. Kata Allah, jawablah. Bahwa memang haid itu suatu yang busuk, suatu yang kotor. Jauhilah wanita yang haid. Artinya jangan dijimai. Haram jima ketika haid. Fa'tazilun nisa'a fil mahid maknanya tidak boleh jima. Adapun tinggal bersama boleh. Berpegangan boleh. Berciuman boleh. Bahkan berpelukan juga boleh. Tidak ekstrim seperti jahiliyah. Dari mana itu didapatkan dari hadis ini? Disebutkan dalam hadis ini bahwa ya muruni tezir Rasulullah SAW menyuruh aku untuk menutup haidku dengan kain. Artinya dari pinggang ke bawah ditutup dengan kain. Setelah itu, sebagaimana layaknya suami kepada istrinya, ya, memeluknya dan menciumnya selesai. Ya, disebut dalam bahasa Arab dengan mubasyarah fayubashiruni maka beliau yubashiruni kalimat yubashir basyara yubashiru dari kata basyarah basyarah maknanya kulit artinya bersentuhan kulit alangkah sopannya bahasa Arab artinya Rasulullah SAW memeluk dan mencium istrinya dalam keadaan haid diungkapkan dengan kalimat saling bersentuhan kulit. Fayubashiruni. Maka Nabi menyentuhkan kulitnya ke kulitku dalam keadaan aku haid. Yang ketiga, disebutkan di sini yang kedua, karena SAW muru' Aisyah tazira Nabi menyuruh Aisyah untuk menutup haidnya dengan kain atau menutup bagian bawahnya dengan kain fayubashiruha bima dunal jima maka nabi menyentuhkan kulitnya ke kulit istrinya semuanya kecuali jima semuanya kecuali jima artinya semua boleh yang tidak boleh hanya jima wahia haid dalam keadaan istrinya sedang haid Yang ketiga, annal haidha la tadkhul masjid. Bahwa seorang yang haid tidak boleh masuk masjid. Yang ketiga, bagaimana kalimatnya? Dari mana kita tahu bahwasanya orang yang haid tidak boleh masuk masjid? Karena disebutkan Nabi mengeluarkan kepalanya dari masjid ke kamar Aisyah untuk membersihkan atau untuk dikeramas rambutnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau saja boleh ke masjid, maka tentunya akan disiram di masjid karena masjidnya dari tanah, dari pasir. Tetapi tidak demikian agar Aisyah tidak masuk ke masjid. Walihada kana Nabi SAW yakhruj ilaiha fi baitiha ra'sahu. Nabi yukhrij ilaiha fi baitiha ra'sahu. Bukan yakhruj tapi yukhrij. Mengeluarkan. Beliau mengeluarkan kepada Aisyah di rumahnya kepalanya. Artinya mengeluarkan kepalanya ke kamar Aisyah. Wahuwa fil masjid. Nabi tetap di masjid. Fataghsiluhu. Maka Aisyah yang mencuci rambutnya, mengkeramas rambutnya. Mimma yadullu ala anna qurbal haid la mana. Ini pun sama, ada faedah yang sama, yaitu tidak mengapa untuk mendekati seorang wanita yang haid. Tidak apa-apa untuk mendekati seorang istri yang sedang haid. La nggak ada halangan. Tidak mengapa. Bahkan walaupun sedang iktikaf. Itu sedang iktikaf. beliau tidak keluar dari masjid, tapi mengeluarkan kepalanya saja untuk dicuci. Berarti tidak mengapa pula untuk menyentuh rambutnya, membersihkan dan tidak najis tangan wanita haid. Tidak najis tangan wanita haid. Tidak mengapa limit lihadil lama. Tidak mengapa untuk perbuatan-perbuatan seperti itu. Waqad syara'a tawassu'atan ba'da harajil yahud. Dan ini Nabi SAW mensyariatkannya sebagai tawassu'ah perluasan. Setelah sempitnya ajaran Yahudi. Setelah sempitnya ajaran jahiliyah. Susah. Maka Nabi mengajarkan kemudahan. Bahwa tidak begitu maknanya. Bahwa fatazil nisa afil mahid. Jauhi para wanita ketika haid. Bukan maknanya dijauhi orangnya, dijauhi badannya, dijauhi. Bukan Mananya hanya tidak boleh jima. Tidak mengapa untuk bersentuhan kulit dengan kulit. Tidak mengapa untuk dikeramas rambutnya oleh istrinya yang sedang haid. Tidak mengapa untuk bersalaman. Tidak mengapa untuk berpelukan ila akhirihi. Duna al-jima. Selain jima. Ma min al-hadis. Apa yang diambil dari hadis? Istafadna min hadal hadisi fawaid. Jamma. Kita dapatkan beberapa faedah yang sangat banyak. Di antaranya, jawazu ightisalil junubaini min ina in wahid. Pertama, bolehnya mandi dua suami istri yang sama-sama junub dari satu bejana. Walaupun mengambil airnya dengan tangan, boleh. Yang kedua, sebelum pindah yang kedua. Apa syaratnya tadi? Bersihkan tangannya sebelum masuk ke dalam bejana. Dari satu ember kalau sekarang ya. Yang kedua jawaz mubasyaratil ha'il fi madunal farj. Yang kedua, bolehnya mubasyarah. Apa tadi mubasyarah? Persentuhan kulit dengan kulit. Tidak mengapa. seorang suami mencumbu istrinya ketika sedang haid. Hanya satu larangannya, dunal faraj. Tidak dengan jima. Tidak sampai timba masuk sumurnya. Wa anna badanaha tahir. Dan juga faedah berikutnya, bahwasanya badannya seorang wanita yang haid tetap suci badannya, tangannya, tubuhnya tetap suci. Yang najis hanya darah haidnya. Qul huwa adha. Haidnya. Yas'alunaka anil mahyud. Qul huwa adha. Yang najis adalah darah haid. Kalau badan yang tidak kena darah haid, tangannya, punggungnya, pipinya, itu tidak najis lam tahullu fihi najasatun bihaidiha. Tidak melekat pada seluruh tubuhnya najisnya haid, tidak. Tapi hanya pada tempatnya yang terkena darah haid tersebut dan darah haidnya secara zat. Hanya itu. Salisa, yang ketiga. Istihbabu lubsil lubsiha al-izar waqtal mubasyarah. Dianjurkan untuk memakai izar, memakai kain ketika bersumbu suami istri kalau istrinya sedang haid. Dan itu merupakan ihtiyatan, kehati-hatian. Karena yang dilarang apa? Jima. Maka menutup itu adalah hanya sebagai penghalang jangan sampai terjadi jima. Jangan sampai terjadi jima. Sehingga bisa dengan kain, bisa dengan sarung, bisa dengan apa saja. Untuk menutupi e, tempat haidnya. Sehingga tidak sampai terjadi jima. Rabi'ah yang keempat, ittikhadul asbabil mani'ah minal wuku'u fil muharram kalau memakai sarung, memakai izar, memakai sekian perkara untuk menutupi tempat headnya supaya jangan sampai terjadi jima. Ini upaya untuk menghalangi dari yang haram. Ada alik, upaya untuk menutup jalan dari yang haram. Karena dikhawatirkan manusia ya, yang kadang kalau sudah dikuasai hawa nafsunya kemudian lupa diri. Maka terjadi keharaman. Maka sebelum terjadi hal tersebut tutup ya, jalannya Akhirnya kita mendapatkan faedah berikutnya secara umum, bukan hanya dalam masalah haid. Apa itu? Dalam segala masalah. Harus atau dianjurkan, diperintahkan ittikhadul asbab al-mani'ah min al-wuqu'i fil muharram. Disuruh kita, diperintahkan kita untuk mengambil sebab-sebab yang menghalangi dari yang haram. Kalau kita gambarkan ini yang haram, maka tentunya perkara haram ini memiliki jalan-jalan. Yang mendekati perkara haram. Contoh, zina. Haram. Menkabairid dunub, termasuk dosa besar. Maka jalan-jalan menuju zina harus ditutup. Jalan-jalan menuju zina harus ditutup. Supaya apa? Supaya selamat dari zina. Maka Allah tidak katakan dengan kalimat jangan zina. Tapi Allah katakan, la taqrabu zina. Jangan dekati zina. Kalau sudah masuk di jalannya, khawatir akan jatuh ke dalam zina. Oh saya tidak zina, saya cuma berpegangan. Oh saya tidak zina, saya cuma ngobrol berdua dengan wanita yang bukan mahramnya. Ngobrol berdua dengan wanita yang bukan mahramnya, itu yang ketiganya syaitan. Maka pacaran-pacaran itu adalah jalan menuju zina. Harus ditutup jalannya. Khalwat. Berdua-duaan tanpa mahram. Nawar. Pandangan pada yang haram. Itu semua jalan-jalan menuju zina. Sebagaimana Rasulullah SAW memerintahkan Aisyah untuk menutup tempat haidnya ketika mubasyarah dengannya. Rasulullah alaihi wasallam. Karena kehati-hatian dari perkara yang haram ditutup. Maka demikian pula pada seluruh perkara yang haram. Tutup pintu-pintunya. Dan tutup jalan-jalannya. Dan mengambil asbabil mani'ah. Mengambil sebab-sebab yang menghalangi dari jatuhnya seseorang ke dalam yang haram. Yang kelima, mana dukhul al-haid al-masjid. Faedah kelima, orang yang haid tidak boleh masuk masjid. Hanya saja fukoha ada beberapa pendapat ada yang melihatnya bahwa itu karena kekhawatiran mengotori masjid dengan najisnya. Ada yang menyatakan itu larangan mutlakan, itu adalah perkara yang sifatnya taat budi. Enggak pakai alasan-alasan, pokoknya enggak boleh. Mereka yang berpendapat bahwa tidak bolehnya masuk masjid karena khawatir mengotori masjid, maka bagi siapa-siapa yang bisa menahannya dengan sesuatu, menutupinya dengan sesuatu dan menjamin aman tidak akan mengotori masjid, maka bagi mereka membolehkan masuk. Karena yang tidak boleh itu mengotori masjid. Khawatir mengotori masjid. Sehingga kalau tidak mengotori masjid nggak apa-apa. Tapi sebagian yang lain mengatakan bahwa pokoknya kalau mereka para akhwat istri-istri Nabi tidak masuk masjid ketika haid, maka kalian pun jangan masuk masjid. Selesai. Ya. Khawatir mengotori ataupun tidak khawatir mengotori. Karena wanita-wanita sekarang menyatakan kami tidak khawatir karena kami sudah membuat protek-protek perlindungan yang tidak mungkin keluar. Ya, nggak mungkin mengotori masjid. Ya. Maka kita jawab dengan Aisyah juga melindungi dirinya dari najis. Tapi tidak masuk masjid. <laughs> Taib. Sehingga wallahu taala a'lam dari faedah yang ketiga tadi, eh, dari faedah yang keempat tadi kita dapatkan pula untuk faedah yang kelima. Berjaga-jaga dari terjatuh pada yang haram. Berjaga-jaga dari sesuatu yang haram yaitu ngotori masjid dengan najisnya. Baik. Yang kelima. Eh, yang keenam ibahatu mubasyaratiha bolehnya bersentuhan kulit suami istri kalaupun istrinya sedang haid dan boleh pula menyentuh sesuatu apapun rotbatan awya bisatan. Wanita yang haid boleh memegang gelas, boleh memegang piring, boleh ngambilkan sejadah untuk sholat. Boleh nggak? Boleh. Karena tangannya tidak najis. Bahkan boleh mengkeramasi rambut Rasulullah SAW dalam keadaan Rasulullah SAW etikaf di masjid dan akan sholat. Boleh menyentuh asya perkara-perkara rotbatan basah ataupun ya bisa kering. Mengapa disebutkan dua oleh beliau? Karena beberapa ulama menganggap kalau yang kering nggak apa-apa. Tapi kalau yang basah nggak boleh. Karena najisnya akan mengalir ke air tersebut. Tidak. Yang kering jelas. <laughs> Yang basah juga disebutkan mandi bersama dan mengambil air dengan tangannya. Itu dalam keadaan junub. Atau dalam keadaan haid mengkeramasi, mencuci rambut Rasulullah SAW basah atau nggak basah? Basah. Maka tidak mengapa. Rotbatan atau yabisatan. Wa min dalika ghaslu sya'r wa tarjilihi. Di antaranya, mencuci rambutnya, mengkeramas rambut suaminya, atau menyisirnya. Yang ketujuh, annal mu'takif idza akhraja ra'sahu minal masjid la yu'addu kharijan. Faedah ketujuh, bahwa seorang yang i'tikaf ketika keluar dari masjid, atau ketika mengeluarkan kepalanya dari masjid, tidak dianggap keluar dari masjid. Kalau mengeluarkan kepalanya dari masjid, seperti Nabi mengeluarkannya ke kamar Aisyah, tidak dianggap keluar dari masjid. Wa yuqasu alaihi ghairuhu minal a'dha. Dan dikiaskan pula dengan anggota badan lainnya. Kalau tangannya dikeluarkan ngambil sesuatu dari luar masjid, tidak mengapa. Membeli makanan, tangannya keluar dari jendela masjid, itu juga tidak dianggap keluar dari masjid. Atau duduk di teras masjid kakinya keluar. Oh kamu kakinya keluar dari masjid. Batal etikafnya. Tidak. Tidak batal. Kalau keluar sebagian anggota badannya. Idza lam yakhruj jami' badanihi. Kalau tidak keluar seluruh badannya. Intahamul khasan.